طيب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا أخونا من تصلى تفضل parasut waktu eh, itu kita tes karena ada uhu kita awal dari itu banyak presi banyak malgasi banyak awal masih u masih u walhar walasia walhar kata Fariyada di Allah yang ribu alim di Allah yang ribu alim wainau ayah takhirah ala ikramihi bi syai'in yang yamlikuhu abawahu au bi mat'amihi aw malbasihi wa awalu tawadhu wa awalu ay awalu tawadhu wa ikramu liman yu'a sira liman asiruhu wa yam wa yamna'u wa yamna'u ay ya'khudhu ay ya'khudha syai'an min as-sabi eh sifri wa yu'allima wa yu'allama anna ahada طيب Jazakallah khairan Ini yang lain kelas 8 mana enggak kelihatan Eh Jerohim Ena ikhwanuka Abdullah nggak kelihatan Abdullah Jarni Matin Dulkornain Aidil Bisurah Udhul Taib Terakhir kita jelaskan kemarin Tentang Masalah anak kecil sedini mungkin di dalam tarbiyah kepada mereka dari awal-awal perkembangan mereka seorang anak kecil harus kita jaga harus kita arahkan kepada akhlak yang mulia dengan cara menjauhkan dari teman-teman yang jahat menjauhkan dari bergaul senantiasa bersama orang-orang yang hidup mewah ini karena memang di dalam hadisnya sebutkan al-badadatu minal iman hidup sederhana yakni kelusuan apa yang kita tampilkan hidup serba apa adanya itu adalah bagian daripada keimanan ini. Dan juga jangan sampai ditumbuhkan cinta terhadap suatu perhiasan-perhiasan yang sangat mewah. Ditumbuhkan untuk cinta hidup mewah, jangan. Ini. Kalau dari kecil sudah dididik seperti ini, nanti besarnya akan menjadi apa? Umurnya dia akan digunakan untuk mencari hidup serba mewah kemewahan. Dan nah, ini sia-sia. Makanya bagi seorang walidain, seorang ibu dan bapak hendaklah memperhatikan dalam masalah tersebut. Sepele, tapi akibatnya ini akan luar biasa ketika ketika ketika tidak tidak diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan wa mata zahara minas sabi minas sabi khulukun Zamilun wa fi'lun mahmudun. Dan kapan saja tak kala tampak dari seorang anak kecil nampak ahlak yang mulia ahlak yang bagus muncul darinya perbuatan-perbuatan yang mulia mungkin dia suka mengasih ya anak kecil seringnya mengasih kepada teman-temannya karena sebagian mungkin anak kecil inginnya adalah untuk sendiri, nggak mau untuk orang yang lain. Nah ini ada seorang anak kecil yang dia umur 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Sangat luar biasa, dia sangat dermawan, masih kecil. Ini punya makanan, punya uang dikasihkan temannya, paruan. Ya, makanya ber, bersama setengah-setengah. Muncul seperti ini. Ini perbuatan yang sangat terpuji yang baik. Maka fayambahi ayyukram alaihi. Maka sepantasnya bagi walinya nam bagi orang-orang yang melihat dia hendaklah memuliakan atau yukram hendaklah dia dimuliakan anak tersebut orang tuanya atau yang menjadi walinya memuliakan atau anak itu dimuliakan ini wa dan dibalas Nam dengan apa-apa yang yang dia menyenangkan dengannya mungkin dengan cara diberi hadiah dengan cara yang didoakan kebaikan-kebaikan Nam doa kebaikan tentang barokah barakallahu hulak misalnya nah ini didoakan kepada anak tersebut wayamdah baina adhurin nas dan terkadang mungkin perlu dipuji. Nah, anak itu terkadang dipuji di antara enam yakni para manusia di depan para manusia. Mungkin tak kala ya para mudaris ya mudarisun atau mudarisat ternyata ada anak didiknya atau muridnya akhlaknya nam, menampakkan bagus. Nah ini maka seorang guru sekali-kali memujinya kepada anak tersebut. Enam, agar supaya memang diambil pelajaran untuk yang lainnya. Enam, untuk yang lainnya. Teman-temannya biar ambil pelajaran terhadap anak yang baik tersebut. Fa'in khalafa dzalika fi ba'dil ahwal. Maka jika menyimpang darinya dari perkara-perkara tersebut dari ahlak yang mulia. Enam, ternyata yang muncul adalah kejelekan fi ba'dil ahwal di dalam sebagian keadaan. Maka caranya adalah tuhu fila anhu yukasif. Yani tuhu fil. Yani dilalaikan darinya. Artinya jangan kemudian kita yakni tanggami kemudian kita apa yang berbicara di depan manusia. Nah, ada perbuatan-perbuatan jelek yang muncul pada seorang anak, kemudian jangan kita langsung yakni membicarakannya, malah yukasif dan tidak membukanya. Nah, untuk disampaikan kepada rekan-rekannya, disampaikan kepada teman-temannya. Nah, ini, jangan demikian. Fa'in ada utiba sirran wa khuwifa dan jika enam terulang, enam berulang-ulang kok demikian keadaannya, maka caranya dihardik seron dalam keadaan rahasia. Enam, jangan kemudian dihardik, dipermalukan di kalangan manusia di depannya, jangan. Ini. Wa khuifa ditakut-takuti. Enam, tapi ingat ditakut-takuti yakni minat tila inas tanpa apa diketahui oleh manusia yang lainnya. Jadi sementara ini tahapan ya pendidikan tahapan untuk seorang anak kecil. Enam, jangan dipermalukan di depan teman-temannya, di manusia yang banyak. Ini ditakut-takuti, dihardik diancam dan sebagainya. Wala yuktharu alaihi itab dan jangan diperbanyak atasnya yaitu cacian. Diolok-olok jangan terlalu banyak. Lianna dzalika yahunu alaihi simaul malamah. Karena sungguhnya perkara-perkara tersebut enam yakni dengan memperbanyak cacian dengan memperbanyak yakni diolok-olok di apa ditekan dan sebagainya. Nah, ini adalah pendengaran cacian ini akan bikin hina bagi orang tersebut. Jadi anaknya ini apa? Ini nantinya akan menjadi minderan. Akan menjadi seorang yang minder hina dan akan diikuti ketika nanti dia akan besar. Dia akan mengikuti didikan mungkin ya seorang orang tuanya atau mungkin didikan seorang gurunya seringnya mencatat seringnya ngolok-ngolok seringnya ini dan itu maka nanti akan ditiru kalau sering kita mengolok-olok anak tersebut maka akan diikuti oleh anak itu ini dia pun akan membalasnya akan menghinakan yang lainnya ini demikian wal yakun hafidun hebatal kalamah dan jadilah seorang yang hafid seorang yang menjaga tentang masalah keadaan suatu ucapan bersamanya ini menjaga ucapan ketika dia yakni dalam rangka terbiak pada anak-anak jangan sampai terlalu hulu ke kanan dan ke kiri Artinya apa? Jangan terlalu keras, dikerasi sekeras-kerasnya dan juga jangan terlalu lembek. Nah, dijaga. Masalah al-kalam. Lain nah, ini. Fayambahi lil ummi antu Dan sepantasnya bagi seorang ibu ketika anaknya mungkin dia bandel, anaknya susah diatur, maka antu antawafifahu Dia menakut-nakutinya anak tersebut dengan abinya. Nah, dengan cara menakut-nakuti dengan abinya awas nanti kalau nggak nurut nanti sama abinya akan diberi ikop begini begini begini begini. Nah ini ini ketika anaknya susah diatur mungkin laki-laki anaknya atau mungkin perempuan kadang seorang ibu kewalahan anak kepada seorang ibu kadang manja. Nah, tidak takut kepada seorang ibunya. Tapi kepada seorang bapak, kepada seorang nam abi ini lebih ditakuti, lebih disegani dari seorang anak. Seorang anak lebih takut kepada bapaknya daripada kepada seorang ibu. Leni. <clears throat> Fayambahi ayyumna an naumu naharun. Ini gimana ini? Dan sepantasnya untuk dicegah siang harinya tidur. Gimana? Eh? Seorang pendidik, seorang ibu, anak nggak boleh dilarang tidur siang. Tapi artinya ya jangan terlalu banyak tidur ini diatur sedini mungkin jam tidur jangan berlebih-lebihan karena kalau nanti banyak tidur ini akan apa fa'inahu yurisu kasal akan mewariskan malas ini ini akan menumbuhkan rasa malas maka diatur cara tidurnya bagaimana yang sunnah tidur koilulah ketika hari-hari biasa nam yakni mungkin sebelum tuhur ya setengah jam atau satu jam sebelum tuhur diatur sedepi sedini mungkin ketika hari Jumat ya kualulahnya kapan yakni setelah Jumatan nah, ini tidur sebentar nah ini ini diatur dalam masalah tidur jangan terlalu ya over tidurnya berjam-jam ini kadang akan bikin malas Jangan kan seorang anak kita pun ya kalau banyak tidur akan malas. Terlebih lagi ketika mungkin di bulan-bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau kita banyak tidur, maka muncul rasa-rasa malas mau melaksanakan kegiatan-kegiatan ya mungkin murojaah atau baca Al-Qur'an tidur sampai 4 jam sampai 5 jam atau 3 jam. Dan ini akan bikin malas untuk melakukan suatu aktivitas walayumna namulailan dan jangan dicegah tidur malam. Nah, ini ini masalah tidur diatur. Malam ya tidur siang juga diatur tidurnya. Walakinna huyamna al-farsu al-wati'atu. Apa ini? Dicegah Al-Wati'ah. Apa ini Wati'ah? Al-Faras ini biar pas terjemahnya maknanya adalah bantal. Ya. Jadi jangan sampai atau dicegah seorang anak kecil ya ini membiasakan untuk menginjak-injak bantalnya enam untuk menegakkan anggota-anggotanya. Kalau bantal biasanya untuk tidur, untuk tempat kepala. Nah ini jangan biasakan demikian diilas-ilas, diinsak-insak bantal tersebut. Wa ta'awwad al-khusunah dan membiasakan hidup sederhana al-khusunah fil mafrasi wal malbasi wal mat'am di dalam masalah mafros ya yakni dalam masalah mungkin kasurnya alas dia tidur enam alas dia tidur jadi untuk hidup terbiasa sederhana. Nah ini. Dan juga pakaian dan juga makanan. Ini dibiasakan untuk hidup sederhana. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Dan ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang sudah kita sampaikan sebelumnya di dalam Musnad 6 yakni Ali bin Ja'ad dan juga dalam adab imla was imtimla di dalam sahihain sudah disebutkan beliau mewasiatkan wa iyyakum tanaum wa zayyal azmi wa dudu wa sawsinu nah ini ini wasiat beliau yang sebelumnya hadis ya, dalam silsilah sahihah sebutkan al badatu minal iman kelusuan daripada keimanan ini hadis 6 hadis apa sabda Nabi kita Muhammad SAW kemudian juga wasiat Umar bin Khattab ini hati-hati kalian dalam apa hati-hati kalian untuk hidup mewah dari hidup serba mewah dan juga wazayyal ajami hati-hati kalian dari berpakaian orang-orang ajam nah, ini dan juga tamak lidu dan kalian hendaklah penampilan kalian dalam masalah pakaian, dalam masalah makanan, pakaian terutama, maka bergayalah dengan pakaian-pakaian orang Arab. Artinya yakni menurut ya ikut bagaimana nabi kita berpakaian. Jangan bergaya-gaya orang ajam. Wah sinu dan hiduplah kalian sederhana. Lain dan Syekh Ibn Saimin mengomentari ketika membaca ini, ketika menerangkan ucapan beliau Umar bin Khattab, maka seandainya manusia mereka mempraktekkan apa yang beliau wasiatkan dan juga apa yang Nabi kita sabdakan, al-badadu minal iman, sungguh dalamnya ada khairon kasiron, ada kebaikan yang sangat banyak akan ia dapatkan. Nah, akan ia apa kebaikan yang sangat banyak ia dapatkan ketika mau nam mempraktekkan wasiat beliau dan juga sabda Nabi kita Muhammad SAW untuk hidup sederhana. Nah, ini dan sangat disayangkan untuk zaman sekarang ya yang sudah hidupnya makmur harta nam yang melimpah tapi ternyata justru malah kebalikannya Nah, yang mereka tampilkan adalah bergaya-bergaya hidup mewah dalam pakaian mereka bergaya-gaya orang kafir. Nah, dalam masalah sandang, pakai makanan, kemudian kendaraan, mereka nggak mau kecuali harus berkendaraan yang wah. Pakai kendaraan-kendaraan yang mungkin pakai ya ini seperti mungkin Senia atau Avanza dan sebagainya, nggak mau yang bebrok bebrok nggak mau. Ini sangat disayangkan. Nah, padahal nasihat beliau untuk wa iyyakum tanaum al badatu minal iman membiasakan untuk hidup mewah eh, hidup sederhana ingat terutama ketika kita mendidik seorang anak enam ini diperhatikan kalau orang tua hendaklah dia introspeksi diri ya sudahkah hidup kita pas dengan akhlak para salafun soleh dalam masalah pakaian dalam masalah hidup enam pangan sandang rumah tangga dan sebagainya. Hendaklah kita koreksi untuk berusaha mencontoh mereka karena mereka adalah harunah sebaik-baiknya manu, manusia. Wa yu'awid al-masya dan membiasakan berjalan wal harokah gerakan wariyadah dan olahraga li'alla yakli malahil kasal agar supaya tidak mendominasi padanya sifat rasa malas wa yumna an apa ini yaftajira dicegah seorang anak ya dilarang untuk jangan sampai bangga di depan teman-temannya bisa intinya sesuatu mimma yamlikuhu abu abawahu dari apa yang dimiliki oleh seorang orang tuanya. Dicegah. Jangan bersifat sombong, bangga diri dengan apa yang dipunyai oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya seorang Pak Lurah atau mungkin seorang ya pemimpin, gubernur dan sebagainya atau mungkin seorang ustadz atau mungkin seorang kepala kantor dan sebagainya jangan dicegah untuk adanya jangan sampai bangga dengan yang dimiliki orang tua obimat amihi wa malbasihi atau dengan makanannya atau dengan apa pakaiannya. Nah ini jangan ditubuhkan sifat bangga terhadap apa yang ia miliki dalam sebuah makanan, dalam sebuah pakaian. Menyawid tawadu dan membiasakan tawadu'a ah, untuk tawadu wal ikram liman yu'ashiruhu memuliakan terhadap orang-orang yang dia bergaul dengannya. Ini ya ketika bergaul diajarkan untuk tawadu, tidak sombong, memuliakan orang yang dihadapannya, Jangan sampai menghinakan orang yang bergaul dengannya. Ini. Wa yumna an ya'khudha syai'an min sabiyyin mislih dan dicegah ya dilarang kepada seorang anak untuk mengambil sesuatu dari temannya, dari rekannya yang sebaya. Mengambil barang-barangnya jangan. Wa yu'allam dan di apa? Diajarkan, ditanamkan pada hatinya anal ahza atun Bahwasanya mengambil ya barang-barang miliknya rekan-rekannya, mengambil teman-temannya barang-barangnya, mungkin mobil-mobilan atau mungkin ya permainan-permainan dari teman-temannya diambil itu adalah janaah sifat jelek wa anarif'ah fil dan bahwasanya suatu ketinggian sifat tinggi kemuliaan, nah akan diangkat derajatnya itu adalah fil iqta. Ketika dia mau memberi. Ketika dia punya sifat dermawan, memberikan sesuatu kepada temannya, ini akan diangkat derajatnya. Wa yuqbah inda hubul dahab wal fiddah. Dan ditegur ya, dihardik di sampingnya, di sisi anak ini ketika adanya cinta terhadap barang-barang mungkin emas, perak dan sebagainya, barang-barang yang mewah. Nah, senang, Leni. ini. diingatkan <clears throat> untuk hidup sederhana. Tapi sayang disayangkan untuk sekarang bagaimana keadaannya? Orang yang kaya malah justru ya ketika memberikan hiasan-hiasan kepada anaknya ini berlebih-lebihan. Anak kecil ya diberi kalung emas yang mungkin ukurannya berapa gram Nah ini, ini pendidikan kurang baik. Nah, pendidikan kurang baik ketika anaknya masih kecil mungkin perempuan, kalau laki-laki ini haram, ya, masalah emas. Untuk perempuan kadang seorang putri dari orang tuanya dikasih emas, kalung atau mungkin cincin atau mungkin apa, sangat berharga. Emas ukuran sekian gram. Ini apa faedahnya untuk hal demikian? Ini, ini menunjukkan kurangnya Enam, yakni adanya hidup sederhana kurang dalam masalah tersebut. Sudah ya, habis waktunya. Taib wal alam bisawab ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa berfaedah. Wal alam bisawab ilahuna tafadhalu hamdakumullah.